Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku ini tergantung bagaimana hambaku menduga Tu. Ini bab usnulon Sehingga jangan sampai kita baca bab masuk tafaul tasya'um. Bab, jangan sampai kita masuk bab tasya'um. Tasya'um itu prasangka buruk kepada apapun. Akan tapi hendaknya kita berprasangka baik terus. Dalam keadaan apapun Allah Maha Kuasa. Mimpi buruk tafsiri baik sudah. Ada orang prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Gelas pecah saja mikir, kenapa Pak kok tiba-tiba pagi gelas pecah? Nasi masak nasi tiba nasinya hangus. Ada apa Pak? Nasi busuk. Jangan-jangan anak kita sakit. Sakit beneran karena kau berprasangka buruk kepada Allah tentang anakmu. Kalau ada nasi busuk bilang ini jatahnya ayam. Wah, Orang biasa dengan prasangka buruk. Ini ada kebiasaan di kampung. Ada gagak kau-kau, ada yang mati. Mati betul tuh, saudara kerabat. Tidak usah berasa berasangka kau-kau gagak. Memang gagak bisanya begitu. Gagak gak akan bisa dia bernyanyi lagi. Bisanya kau-kau begitu Itu nyanyinya gagak. Burung gagak. Jadi berasa berasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai kita berasa berasangka buruk dalam kehidupan kita. Hidupnya dalam hype, dalam prasangka, prasangka, prasangka, prasangka. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Subhanallah. Kalau baju kebalik anggap saja wah dapat rezeki banyak. Kedutan kalau bahasa Jawa. Itu orang Jawa itu paling punya cerita macam-macam. Ini, wah ini duitnya hilang nanti. Oh, hilang beneran. Apa ini? Ini, oh ini dapat duit, ini lebih gede lagi itu loh. Sudahlah lupakan itu, jangan pakai rasa nggak kepada Allah Subhanahu wa taala.